Humaid Bersyukurlah atas nikmat apa? Nikmat apa yang ada di dalam ayat ini? Nikmat apa, Ferus? Hmm? Nikmat dunia? Nikmat apa, Muiz? Dalam ayat ini bahas tentang nikmat apa? Raga nikmat apa ini? Nikmat air. kolam, warada ma'a madyan Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Ma Madian dan Ma'u Madian zaman dahulu perkumpulan manusia ditandai dengan adanya mia, adanya air-air, sumur-sumur. Maka air adalah kebutuhan seluruh makhluk hidup. Apalagi faedahnya Rizwan kecukupan seorang anak wanita adalah tanggung jawab ayahnya kafa bil mar'i ithman an yudai ya'ul kebutuhan wanita kebutuhan anak wanita dari ma'isha dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ini adalah <clears throat> tanggung jawab sang ayah di mana di dalam ayat ini mereka telah menggugurkan tanggung jawab tersebut dikarenakan sang ayah telah lemah, telah tua sehingga sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Maka ayat ini juga sebagai dalil la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. <clears throat> Kalau memang dia sudah tidak mampu, maka sudah gugur. Apalagi faedahnya? Im. Wanita yang baik adalah wanita yang Wanita yang baik adalah wanita yang menyadari kodratnya sebagai wanita yang lemah. Aslul khilqah. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin disadarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelemahan mereka supaya mereka sadar dan memposisikan diri pada posisi yang selumrahnya, selayaknya. <coughs> Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatabukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna shaykhun kabir Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang barokahnya gembalaan, barokahnya an'am, barokahnya binatang dan terkhusus adalah kambing para ria, para penggembala mereka mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Pekerjaan siko, pekerjaan memberikan air minum. Dan juga ayat ini sebagai pelajaran juga tentang berbuat ihsan walaupun kepada binatang fi kulli kabidin radbun fi kulli kabidin radbin ajrun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hati yang masih hidup ada pahala kamu beri makan kucing memberi makan kambing memberi minum binatang ternak semua itu adalah pahala apabila engkau meniatkannya sebagai bentuk ta'abudan lillah sebagai bentuk ihsan maka semua itu akan mendapatkan pahala Bahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena ihsan kepada seekor anjing. Maka perkataan mereka qala ta'ala naski memberikan air minum. Ini adalah perbuatan ihsan. Selain daripada pekerjaan juga ibadah juga bentuk ihsan, perbuatan baik kepada makhluk hidup. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir maka setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam <clears throat> bertanya kepada dua wanita tersebut, "Kenapa kalian kondisinya seperti ini?" Dan mereka menjawab bahwasannya orang-orang tidak ada yang peduli sedangkan mereka tidak punya laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan tersebut maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam tanpa pikir panjang tanpa lama-lama beliau pun akhirnya memberikan minum untuk mereka berdua fasakolahuma beliau menimbakan air untuk mereka berdua untuk binatang mereka summa tawalla ila dhilli kemudian setelah itu beliau berpaling pergi menuju kepada naungan kembali ke tempat beliau yang semula faqala rabbi inni lima azalta ilayya min khairin faqir maka Nabi Musa pun bermunajah kepada Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah sesungguhnya aku fakirun fakir adalah khabar dari ini sesungguhnya aku ini ya Allah fakir amatlah butuh terhadap apa yang telah engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan ini adalah doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah beliau kelelahan dari perjalanan yang panjang, belum mendapatkan makanan sedikit pun. Ditambah lagi beliau membantu orang yang sedang kesusahan, maka beliau pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kemuliaan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menggunakan fi'il madhi lima anzalta. Ini selain doa juga bentuk syukur. Ya Allah, seperti biasa ya Allah, aku selalu butuh kepada apa yang telah Engkau berikan kepadaku berupa kebaikan-kebaikan seperti sebelumnya. Sebagaimana Engkau telah selamatkan aku dari Firaun. Selamatkan aku dari kejaran bala tentaranya Kau telah berikan aku petunjuk kematian Maka sama ya Allah Sekarang pun aku butuh lagi Karena itulah doa ini Menggunakan fi'il madhi Lima anzalta bukan lima tunzil Tapi lima anzalta Ini doa plus syukur Iktiraf dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah dirasakan Kemudian setelah itu meminta lagi Syukuri dulu apa yang sudah ada, baru minta tambahan. Jangan minta tambahan sementara engkau belum selesai mensyukuri apa yang telah ada. Itu termasuk sebaik-baik doa. Jadi sebelum kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala adabnya kamu harus iktiraf dulu terhadap nikmat-nikmat yang sudah sebelumnya diberikan kepadamu ya Allah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardoh baru minta lagi. Oh yang kemarin saja belum bayar kok. Kemarin kemarin saja belum lunas. Kok mau utang baru? Itu kalau dalam muamalah dunia. Demikian juga dengan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam berdoa adalah dengan memuji Allah terlebih dahulu. Ini adalah syukur plus juga sana dan juga doa. Dan nanti akan kita jelaskan betapa agungnya doa ini dan betapa butuhnya manusia untuk berdoa dengan doa Nabi Musa ini. Doa Nabi Musa ini digadang-gadang adalah doa untuk minta istri, padahal enggak. Ini adalah doa yang lebih umum dan lebih agung daripada hanya sekedar meminta istri. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala faraqqa lahumu Musa alaihi salam wa rahimahuma maka hati Nabi Musa pun luluh rokok. hati hati beliau luluh tersentuh terhadap mereka berdua karena kasihan rasa iba warahimahuma dan Nabi Musa pun menyayangi keduanya dengan cara membantu fasakolahuma maka Nabi Musa pun memberi menimbakan air bagi mereka berdua bin talibin minhumal ajro tanpa meminta balasan tanpa meminta upah padahal beliau sangat-sangat butuh bisa saja beliau bilang tak timbakan tapi saya minta sesuap nasi ya saya minta satu bungkus nasi bisa tapi enggak murni beliau melakukan semua itu sebagai bentuk ihsan membantu orang yang sedang kesulitan tanpa mengharap balasan. Walalahu qasdun ghaira wajhillahi ta'ala. Dan Nabi Musa juga tidak memiliki maksud selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah tujuan yang paling tinggi. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Di situ Allah menggunakan sifat al-a'la, sifat yang paling tinggi karena memang ikhlas adalah tujuan yang paling mulia. Tidak ada di dalam kehidupan ini suatu upaya yang lebih mulia dari upaya yang diinginkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Falamma saqalahuma maka tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberi mereka air wa kana dzalika waqta syiddati harrin wasatan nahari dan pada saat itu adalah waktu sangat lagi panas-panasnya siang di tengah-tengah siang Bidalili qaulihi dengan dalil bukti firman Allah Subhanahu wa taala tsumma tawalla ila Kemudian beliau berteduh, menunjukkan panas. Kalau kalau pagi-pagi nggak akan berteduh. Atau sore-sore nggak akan berteduh. Ini menunjukkan kejadian ini adalah di siang bolong. Di matahari yang lagi panas-panasnya karena beliau berteduh. Mustarihan litil kadilali ibadat tabi, beliau dalam keadaan istirahat di bawah naungan-naungan tadi, di bawah naungan-naungan itu, di bawah teduh pepohonan, ba'da ta'ab setelah kelelahan. Ada yang mengatakan ini di bawah pohon, ada yang mengatakan di samping dinding. Yang jelas di bawah naungan. Faqala fitil tilkal halati mustarzikon rabbahu, maka Nabi Musa pun mengumandangkan doa pada kondisi seperti itu, doanya seorang hamba dalam kondisi yang sangat rendah, dalam kondisi yang sangat di bawah, pada posisi pada titik terendah seorang hamba, itu adalah termasuk doa yang mustajab. Kamu berdoa dalam kondisi lagi sulit-sulitnya, lagi berada dalam titik terendah, itu adalah termasuk mustajabud dakwah. Ash'asa ra'suhu mughbarratin qadamahu yarfa'u yadaihi ila sama yaqulu ya rab ya rab menunjukkan berdoa dalam kondisi <clears throat> sulit dalam kondisi terhimpit ammay yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahumma Allah Maka Nabi Musa berdoa dalam kondisi seperti itu mustarzikon rabbahu meminta rezeki kepada Rabbnya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ya Rabb <clears throat> sesungguhnya aku ini terhadap apa yang telah engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan amatlah butuh ai inni muftarik muftakirun lil khair sesungguhnya aku amatlah butuh kepada kebaikan alladzi tasukuhu ilayya wa tu yassiru wa Yasiruhu li karena yasaro bisa juga sayyaro bisa yasaro. Yasaro mudahkan, sayyaro jalankan. Sesungguhnya aku butuh kepada kebaikan yang kau hantarkan kepadaku dan kau mudahkan kepadaku. <clears throat> Wahada su'alun minhu bihalihi dan ini adalah permohonan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan menggunakan lisanul hal menggunakan lisan keadaan. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi Musa nggak bilang minta apa. Ini adalah soal berdoa dengan lisanul hal min haidu annahu lam yadkur tafasil lebih Beliau tidak menyebutkan rincian minta apa padahal beliau butuh makan. Butuh tempat tinggal. Butuh teman karena beliau adalah seorang yang gharib, seorang musafir, seorang yang sendirian dari negeri yang jauh. Orang namanya orang dari jauh yang paling dibutuhkan apa? Seorang yang sedang dalam perjalanan yang paling dibutuhkan apa? Adalah iwa, tempat bernaung, tempat bersinggah, tempat untuk singgah. Tapi Nabi Musa nggak nyebut. Pokoknya ya Allah aku butuh kebaikan darimu. Apa butuhmu? Kamu terlebih tahu. Nah itu. Itu namanya su'alun bil hal. Su'alun bilisanil hal. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul hal, dengan lisan perbuatan, dengan lisan keadaan, bukan dengan lisan ucapan. Wasu'alu bil hali ablagu minas su'ali bilisanil maqal. Faedah dari alimah Mas sadi Sedangkan berdoa dengan keadaan ini lebih mengena daripada berdoa dengan meminta ucapan. Apa alasannya? Karena seorang itu berdoa dengan lisan ucapan kadang nggak jujur. Ya Allah, aku butuh duit ya Allah. Padahal duit di rumahnya masih ada. Nggak butuh namanya. Ya. Karena doa bilisanil makol berdoa dengan ucapan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku butuh pekerjaan ya Allah. Aku sangat butuh ya Allah. Padahal dia kerja. Sudah kerja. Ya Allah, ya Allah aku butuh ini, ya Allah, ya Allah aku butuh mobil, ya Allah. Dia punya kendaraan. Ya Allah aku butuh motor, ya Allah. Padahal dia punya motor. Belum tentu yang diucapkan oleh seorang hamba dalam doanya itu adalah benar-benar yang dia butuhkan. Bisa jadi itulah yang dia inginkan tapi bukan yang dia butuhkan. Doa seorang hamba adalah keinginannya, belum tentu kebutuhannya. Doa seorang hamba adalah keinginannya, belum tentu itu kebutuhannya. Tapi kalau berdoa dengan lisanul hal, mengadukan kepada Allah dengan keadaan, itu sudah pasti benar-benar jujur. Ya Allah, lihat kondisiku sudah seperti ini dan kau tahu sendiri ya Allah apa yang aku butuhkan. Jadi nggak perlu ngomong. Kenapa? Karena doa soal bilisanil hal ablak Berdoa dengan lisanul hal, dengan keadaan itu lebih mengena. Karena lisanul makal qad yakdzib. Ucapan itu kadang nggak sesuai. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. <coughs> Di antaranya adalah Hati seorang mukmin adalah hati yang rapi, hati yang mudah tersentuh. Bukan hati yang keras. Melihat sesuatu yang membuat rasa iba yang memanggil rasa iba, ia pun akhirnya merasa iba. Itulah hati seorang mukmin. Yang memiliki hati nurani yang kuat. Itulah seorang mukmin. Karena itu para ulama membuat kita riqaq khusus kitab atau pembahasan hadis-hadis yang bisa melunakkan hati karena hati manusia itu sering sekali mengeras tumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar maka hati seorang mukmin adalah hati yang lunak mudah menangis mudah tersentuh Tentunya dengan hakikat bukan dengan halusinasi. Kalau halusinasi hatinya para pujangga biasanya. Ini enggak enggak tepat. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tapi tersentuh dengan fakta, bukan tersentuh dengan dengan halusinasi. <clears throat> Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-mubadarah bil ihsan bersegera di dalam melakukan amal kebajikan dan membantu orang lain al mubadarah bil ihsani wal aun bersegera di dalam membantu dan menolong dan berbuat baik karena di sini menggunakan fa fasakolahuma Nabi Musa tidak pakai lama maka kamu dalam ketika melihat kawanmu butuh, nggak usah mikir-mikir. Ini nanti kalau tak bantu 100, duitku tinggal segini. Waduh, kurang. Nah, nggak boleh. Nang satset. Bantu orang itu nang satset. Nggak usah perlu pikir-pikir panjang. Nggak usah mikir-mikir. Barang siapa yang mikir-mikir, barang siapa yang hitung-hitung, Allah juga memberikan rezekinya hitung-hitung. Sebagaimana dalam hadis, maka nggak perlu berlama-lama, nggak perlu panjang-panjang, mikir panjang. Kalau mau bantu, dan segera bantu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang kekuatannya Nabi Musa alaihissalam. wassalam. Beliau menyelesaikan pekerjaan ini dengan sekejap. Fasakolahuma. Selesai sudah. Catat, selesai. Padahal ini adalah pekerjaan yang berat karena dikatakan oleh para mufassirin sumur itu ditutup dengan batu besar yang tidak dimampui dikuat dikuati kecuali dengan 10 orang oleh 10 orang tapi oleh Nabi Musa sat set selesai karena memang Nabi Musa termasuk Nabi yang paling kuat fisiknya dan juga azamnya di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran laki-laki boleh membantu para wanita sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau sudah selesai dan mengalih, beralih. Kalau sudah selesai dan pindah, dan pergi, jangan berlama-lama. Karena kalau berlama-lama ini akan membuka pintu fitnah. Kamu melihat orang di jalan, wanita butuh bantuan, ya tolong dan kalau sudah sudah selesai dan pergi. Jangan kamu tunggui, jangan lama-lama kamu ajak ngobrol, ini akan membuka pintu fitnah. Nabi Musa setelah menyelesaikan tugas beliau untuk membantu mereka berdua, beliau langsung pergi karena sudah selesai tugasnya. Ini diambil dari kata-kata summa Jadi kalau kamu memang harus membantu membantu orang di jalan, laki-laki ataupun wanita, maka bantulah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah selesai dan segera beralih dan segera menepi, segera pergi. Supaya tidak membuka pintu fitnah. Pelajaran berikutnya juga dalam ayat ini terdapat isyarah tentang indahnya memberi lalu pergi. Pergi itu dengan apa maksudnya? Jangan menunggu balasan, jangan menunggu terima kasih. Indahnya memberi lalu pergi. Bahkan kalau bisa tanpa diketahui siapa yang memberi, itu lebih ikhlas. Warojulun anfaqo au tasaddaqo hatta la ta'lamu yaminuhu la hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu au kama qala alaihi salatu wassalam maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, mereka itu tidak menunggu ucapan terima kasih. Nabi Musa alaihissalam setelah membantu ya pergi, udah nggak nunggu balasan, nggak nunggu ucapan terima kasih, nggak nunggu apa. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya ikhwan, indahnya memberi lalu pergi. Bukan hanya pergi dengan badan, tapi juga pergi dengan hati. Lupakanlah ketika kamu sering memberi orang, lupakan. Pergilah kamu dari hal-hal itu. Pergilah kamu dan jangan mengingat kalau kamu pernah berbuat baik kepada bulan. wala alan. Hal itu lebih membantu dalam keikhlasan. Tapi kalau kamu habis memberi, kamu ingat-ingat terus. Namanya manusia lama-lama nanti akhirnya jadi ngungkit. Lama-lama jadi ngungkit. <clears throat> ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Maka banyak ya ikhwan orang memberi tapi diungkit orang memberi menunggu terima kasih apalagi zaman sekarang di bulan Ramadan banyak memberi di foto dulu nah, ini namanya habis memberi enggak enggak pergi habis memberi lalu sel selfie nah, ini betapa banyak sodakot di bulan Ramadan oleh orang-orang awam banyak memang sodakot banyak pemberian-pemberian berterbangan di bulan Ramadan tapi juga jangan lupa selfie dulu setelah diberi cekrek dulu maka ayat ini sebagai pelajaran untuk membatalkan semua itu, memberi lalu pergi. Gak perlu nunggu selfie, gak perlu nunggu terima kasih, gak perlu nunggu semuanya. Berilah dan pergi. Pergi dengan badan dan juga pergi dengan hati. Jangan ungkit-ungkit, jangan lagi kau ingat-ingat, semua itu kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri sebagaimana ayat berikutnya fajaathu kebaikan itu akan balik Maka itu ya ikhwan, indahnya memberi lalu pergi. Mem di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tawalla bukan zahaba. Karena tawalla itu ablaq daripada zahab. Tawalla berpaling bukan hanya berpaling wajah tapi juga berpaling hati. Setelah memberi langsung berpaling dan enggak seakan enggak pernah ada. Karena Nabi Musa alaihissalam gak mengharap balasannya kepada manusia, Mengharap balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tulus mereka tidak menunggu ucapan terima kasih. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Hendaknya seseorang dari setiap kebaikan yang dia lakukan mengharapkan pahalanya kepada Allah. Nabi Musa di sini setelah memberikan kebaikan, beliau mengharap pahalanya kepada Allah, ya Allah, Aku butuh kebaikan darimu ya Allah. Kamu kalau mengharap kebaikan, balasan kebaikanmu kepada hamba, mereka lemah. Mereka nggak bisa membalas dengan balasan yang besar. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikanmu dengan berlipat-lipat. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu akan perumpamaan orang yang sodakoh di jalan Allah seperti orang yang menginfakkan seperti satu biji yang menumbuhkan sab'a sanabil, tujuh kantong. Di setiap satu kantong terdapat 700 pahala, terdapat 100 pahala. Jadi ada 700 pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan baik sedekah fi sabilillah. Maka ini belajarlah ya ikhwan dari Nabi Musa memberi lalu pergi. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang ululullah, tingginya Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata lima anzalta, apa yang engkau turunkan. Yang namanya sesuatu turun dari atas berarti Allah itu tinggi. Allah itu di atas, tidak sebagaimana akidahnya awamun nas ahlul bidah dan awamun nas Allah ada di mana-mana. Ini akidah yang sesat. Allah itu di atas, Allah itu di atas arsh, di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Setiap ayat yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan tentang turun itu adalah dalil bahwasanya Allah itu di atas, Allah itu maha tinggi. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang hamba itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala Hamba itu butuh kepada Allah dengan fakran zatian, dengan kefakiran yang secara zat. Berbeda dengan butuhnya kita kepada manusia, itu bisa lepas kita. Tapi kalau butuhmu kepada Allah ini nggak bisa lepas. Tidak ada satu detik pun, tidak ada sekejap mata pun kamu itu bisa lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Yohanes, antumul fukarau ilallah. Allahu wal ghaniyul hamid. Apabila seorang hamba merasa butuh kepada Allah, ia akan mendekat, ia akan selalu bermunajat, ia akan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala karena merasa butuh. Allah nggak butuh kepadamu. Kamulah yang butuh kepada Allah. Perhatikan anak-anak. Pindah sini. Tidak bilang jangan di mimbar ini. Nggak kelihatan di sini. Kamu kalau mau nggak kelihatan di sana aja, di pojok sana. Kalian kalau nggak kelihatan, di sini, di sini Jong. Enak di sini. Dalam ayat ini ya ikhwan terdapat keutamaan doanya Nabi Musa ini, Robbi ini lima azal ilayya yamin khairin fakir. Dari perkataan min khair. Ya Allah, aku butuh kepada kebaikan. Ini adalah termasuk doa yang paling ajma doa yang paling mencakup karena kamu bilang kamu butuh kebaikan belum tentu yang kamu minta itu baik bagi kamu ini doa plus syukur plus istikharah hebatnya doa ini ini adalah doa minta dan juga tadi syukur dari kata-kata lima anzalta kemudian min khairin ini mengandung istikharah mengandung meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang hamba banyak sekali mereka meminta sesuatu belum tentu yang mereka minta itu baik bagi mereka. Karena mereka nggak tahu, Allah tahu apa yang baik bagi hambanya. Kau meminta kepada Allah dan Allah memberikanmu pilihannya. Kau memilih atas Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikanmu pilihannya dan Allah lebih tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu itu jelek bagi kamu. Ya Allah, aku minta uang ya Allah. Belum tentu itu baik bagi kamu. Ya Allah, aku meminta harta, meminta kedudukan ya Allah. Belum tentu itu baik bagi kamu. Maka ini adalah doa yang termasuk doa yang ajma, yang paling mencakup dan juga paling aswab, paling benar, doa yang paling benar. Nggak akan salah jawaban dari doa ini. Kamu kalau minta sesuatu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu salah. Karena itu pilihanmu. Tapi doa ini adalah doa yang paling benar, gak mungkin salah sudah. Kamu minta kebaikan dan Allah tahu apa yang baik bagi kamu. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dia minta. Kadang dia meminta kehancurannya. Betapa banyak manusia meminta kehancurannya. Sebagaimana orang-orang kafir. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw idina bi'adzabin alim. Mereka meminta supaya diturunkan menantang Allah Subhanahu wa taala kalau memang ini adalah kebenaran turunkan kepada kami hijaratan minas sama batu dari langit Bani Israel ketika minta makanan yang paling istimewa Nabi Nabi Nabi Isa sudah takut Qalu ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur Apa ayatnya? Hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna alayha minasy syahidin Bani Israil meminta kepada Nabi Nabi Isa untuk diturunkan makanan yang paling enak dari langit. Nabi Isa sudah takut. Ini kok minta gini ini nanti mampu nggak nyukuri. Ternyata betul, nggak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Mereka juga minta kepada Nabi Musa, wa idistasqa Musa likomi fakul nadri. Hmm. Wa idqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara wa idqultum ya Musa lan nu'mina apa ayatnya? Yang minta ganti makanan yang enak itu Ustaz, gimana? Hmm? Qala nasbir ala ta'ami wahid pada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta kepada Allah makanan macam-macam, enggak sabar dengan makanan sedikit, minta diluaskan dalam perkara dunia. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta ganti yang baik diganti dengan yang lebih buruk? Jadi belum tentu yang kamu minta itu yang baik, belum tentu. Ya Allah aku minta nikah sama si fulana. Oh, kamu sebut namanya. Oh, kok senyum menyudahi. Ya, ah, belum tentu itu baik ya Iman, belum tentu itu baik. Maka doa ini adalah doa yang paling ajma wa aswab. Karena juga mengandung istikharah. Belum tentu yang kamu minta itu baik bagi kamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal fakro alaikum ya Allah, aku ini kok kere, ya Allah aku ini nggak punya duit ya Allah. Mbok ya dikei suge. Belum tentu kaya itu bagus bagi kamu, belum tentu. Kamu sakit minta sembuh, ya Allah aku berikanlah sembuh ya Allah. Belum tentu sembuh itu bagus bagi kamu, bisa bisa jadi sakit itu lebih bagus bagi kamu. Maka kalau mau berdoa ya ikhwan, berdoalah dengan doa Nabi Musa ini. Robbi ini lima zalta Ilai Yamin khairin faqir. Dan juga doa ini adalah doa yang paling cocok dengan keadaanmu. Doa ini adalah ajma wa aswab dan juga wa ansab, doa yang paling cocok. Karena apa ya Ikhwan? Karena hamba itu nggak tahu kebutuhannya. Kadang kita mengira sekarang ini saya butuh ilmu dulu, belajar dulu atau kerja dulu ya yang enak. Ini sering jadi problematika anak-anak. Enaknya sekarang ini saya umur sekian ini kerja dulu atau belajar dulu atau nikah dulu gimana ya? Maka doalah dengan doa ini. Ini adalah doa yang paling ansab, yang paling cocok. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tahu kamu sekarang butuh ilmu, Allah akan berikan kamu ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu kamu sekarang butuh pekerjaan, Allah berikan kamu pekerjaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu yang paling kamu butuhkan sekarang adalah uang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kamu uang. Kalau yang Allah Subhanahu wa taala tahu kamu yang yang paling kamu butuh butuhkan sekarang adalah taubat karena mungkin kamu adalah seorang pendosa yang baru bertatih yang yang baru berjalan tertatih-tatih menuju ampunan Allah berikan yang paling kamu butuhkan berupa taubat berupa hidayah pokoknya apa yang paling kamu butuhkan sekarang, itulah jawaban dari doa ini. Kalau kamu, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya yang paling kamu butuhkan sekarang adalah istri, Allah Subhanahu wa taala akan berikan istri. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa yang paling ansab, yang paling cocok. Nabi Musa adalah datang dari jauh, lapar, butuh tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang memberinya jamuan diberikan istri, diberikan tempat tinggal, diberikan pekerjaan ya. Satu doa. Tapi kan Allah tahu kebutuhannya Nabi Musa itu semua itu Allah berikan semuanya. Bisa jadi kamu berdoa dengan doa ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu butuhkan langsung Kamu dikasih pekerjaan, kamu dikasih istri Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kamu butuhkan sekarang itu adalah Yang kamu minta Allah akan berikan Itulah ya ikhwan. Sedangkan kebutuhan kita ini nggak tahu kita ini. Yang paling kita butuhkan sekarang ini apa? Ada kalanya kita butuh taubat. Karena kita adalah seorang pendosa. Ada kalanya yang paling kita butuhkan adalah kendaraan mungkin. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah rumah mungkin. Yang paling kita butuhkan sekarang mungkin istri kedua bisa jadi. Oh, senang mas. Pokoknya ikhwan doa ini adalah ajma wa aswab wa ansal. Doa yang paling jami doa yang paling benar dan doa yang paling cocok terbukti dilakukan oleh Nabi Musa salatu wasalam dan benar maka di bulan Ramadan ini ikhwan kalau nggak percaya silahkan dipanjatkan doa ini berkali-kali banyak-banyaklah memanjatkan doa ini dan nanti lihat hasilnya setelah bulan Ramadan apa yang kamu dapat ya eh, kita tes kita baca doa ini sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dan nanti lihat. Setelah keluar dari Ramadan apa yang kita lihat? Itulah yang paling baik bagi kita. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah aku butuh kepadamu pada kebaikan yang kamu turunkan kepadaku ya Allah. Kalau kamu di pondok nakal butuh hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Kalau kamu di pondok kesulitan mencari kawan yang baik, kamu butuh kawan yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagimu kawan yang baik. Pokoknya yang paling kamu butuhkan, itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala jawab dari doa ini. Inilah ikhwan betapa agungnya doa Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Terbukti Nabi Musa alaihi salatu wassalam Kondisi beliau kelaparan, tapi Nabi Musa nggak nggak bilang ya Allah aku lapar, enggak. Beliau berdoa dengan doa yang lebih ajma, yang lebih mencakup, memasrahkan apa yang paling sesuai bagi beliau, sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Doa plus juga sana, plus juga istikharah, sebagaimana doa yang lain yang senada juga Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udzubika min syarri sta'adza minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad Ya Allah aku meminta dari sebaik-baik apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dan aku berlindung dari seburuk-buruk apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya sama minta yang paling baik karena apa tadi ya Karena belum tentu yang kamu minta itu kamu butuhkan, belum tentu yang kamu minta itu cocok bagi kamu, belum tentu yang kamu meminta, yang kamu minta, yang kamu inginkan itu baik bagi kamu. Betapa banyak seorang mencintai sesuatu yang salah. Maka butuhnya seorang hamba pilihan dari Allah, istikharah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat pelajaran sebaik-baik kebaikan adalah yang diberikan kepada orang yang lemah karena dengan itu kamu nggak mengharapkan apa-apa Nah, orang lemah mau kamu harapkan apanya ini wanita kamu harapkan apanya maka kalau kamu berbuat baik kepada orang lemah itu termasuk bukti ketulusanmu karena kamu nggak mengharap balasan orang lemah kok minta suruh balas gimana toh Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran membantu kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jangan hanya membantu kawanmu yang kamu kenal tok sak pondok tok kamu bantu. Orang lain nggak kamu bantu. Membantu itu siapapun yang butuh kebaikan, siapapun yang butuh kebajikan darimu bantu. Selama itu bermanfaat, bukan menjerumuskannya kepada keburukan. Membantu orang yang dikenal maupun yang nggak dikenal. Nabi Musa mana kenal wanita ini nggak kenal. Tapi dibantu. Dan juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran berbuat baik di mana saja. Alihsan ihsan aina makan. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Khadir alaihi salatu wassalam bersama Nabi Musa ketika bersama dengan pemilik kapal ya berbuat baik kepada pemilik kapal ketika bersama dengan kedua orang tua dari seorang anak itu ya berbuat baik kepada orang tua itu dengan cara menghilangkan hal-hal yang bisa menjadikannya kufur. Maka dimanapun berbuatlah baik, bermanfaatlah di mana saja. Jangan menjadi penyakit di mana saja. Ada orang itu menjadi penyakit di mana saja, ditaruh di kanan ya jadi racun, ditaruh di kiri ya jadi hama, bisa ditaruh di belakang ya jadi penyakit, ditaruh di depannya jadi virus ini penyakit kemana-mana merusak di mana-mana merusak kita dikawani siapa saja merusak jangan seperti itu jadilah orang yang kemana saja kamu bermanfaat itulah ciri-ciri seorang hamba itu dibarokai diberkahi wa ja'alani mubarokan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Nabi Musa kemana saja beliau bermanfaat Nabi Isa kemana saja beliau bermanfaat Para ambia kemana saja mereka bermanfaat Kamu duduk kemana saja Kamu tinggal di mana saja Kamu memberi manfaat dan memberikan cahaya Bagi manusia Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Butuhnya manusia kepada naungan Hajatul insan ilama yudillu Butuhnya manusia kepada naungan Di dunia ini dan juga di akhirat di dunia ini jelas kamu butuh tempat. Kamu nekon mana sedino ya semaput. Disuruh di bawah terik matahari sehari seharian ya kamu akan pingsan. Kamu butuh sesuatu yang bisa menaungimu. Di dunia berupa rumah, di akhirat berupa naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya sab'atun yudilluhumullahu fi dillih yaumala dilla illa dilluh tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan kecuali naungannya atau naungan arusnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang iffah yang tinggi, menjaga diri yang sangat tinggi. Gak minta-minta. Nabi Musa ini amat butuh lagi butuh-butuhnya makanan, lagi butuh-butuhnya naungan, lagi butuh-butuhnya tempat tinggal. Bersama dengan bersama dengan itu beliau merasa istighna, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh siapapun, butuh hanya kepada Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Maka seorang hamba juga harus memiliki iffah di mana banyak manusia zaman sekarang. Jangankan butuh, belum butuh saja sudah minta memintanya sebagai bentuk takasuron sudah punya bangunan masih saja bikin proposal untuk bikin bangunan yang kedua punya bangunan yang kedua bikin lagi proposal untuk bangunan yang ketiga laukana libni adam wadiyani min zahab kalau seandainya anak adam memiliki dua lembah dari emas dia akan butuh kepada yang ketiga kurang terus kalau nuruti kurang nggak ada habisnya kalau nuruti minta terus ya nggak ada habisnya maka belajarlah ifah Belajarlah untuk memiliki rasa malu, meminta-minta manusia. Jaga kehormatanmu. Jangan meminta-minta. Al yadul ulya khairun al-yadis subla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalian tangan di atasnya bukan memberi tapi moyo. Bener tangannya di atas, tapi apa? nyopet. Maka enggak boleh ya kawan. Belajarlah ifah. Nabi Musa alaihissalam butuh-butuhnya kepada makanan. Beliau enggak minta, Beliau pulang sendiri. Beliau balik ke tempat asalnya, balik ke tempat semula. Di mana di situ beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu butuh jangan pergi mengetuk pintu manusia, pergilah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya menempuh sebab minjem duit ke kawannya boleh, tapi sebelum minjem duit ke kawan minta dulu kepada Allah. Itu insya Allah lebih manjur. Sampean kalau butuh duit, kalau butuh apa-apa, mengetuk bulu pintu langit. Ketuk bulu pintunya Allah, setelah itu baru mengambil sebab dengan cara minjem. Dengan cara minta bantuan, jangan meminta duit. Pada orang lain, jangan meminta-minta, jangan. Minjam boleh. Minta tolong boleh, tapi jangan minta duit. Inilah ya kawan ifahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan kebanyakan manusia, kebanyakan dai yang mereka belum butuh tapi sudah minta-minta, takut takut kehabisan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, ini adalah keadaan beliau. Beliau kelaparan. Lah kamu yang gak seberapa baik, kok minta macam-macam. Assalamualaikum Ini loh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Termasuk ulul azmi yang nomor tiga. Makhluk yang terbaik. Setelah Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Beliau saja merasakan dan menderita rasa lapar di dunia ini. Lah kamu yang nggak seberapa baik saja kok nggak mau lapar. Maka puasa ini juga sebagai pelajaran ya ikhwan untuk merasakan lapar supaya orang-orang kaya mencicipi bagaimana rasanya menjadi orang miskin ketika mereka harus kelaparan, ketika perut mereka panas dan perih. Maka ini Nabi Musa salatu wassalam, beliau termasuk makhluk yang paling baik. Ini saja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mencicipi dan merasakan betapa menderitanya, merasakan lapar. Lah kamu hamba yang hina, dina, jalan, malang. Kok nggak mau merasakan lapar, takut kelaparan? Begitu antusiasnya kamu terhadap dunia ini sehingga lari mati-matian dari rasa lapar padahal kamu nggak pernah lapar Nasallallahu salam afiyah dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran hakaratud dunia hinanya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seandainya dunia ini berharga pasti Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah cintai tapi ketika dunia ini tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai bahkan diberikan kepada musuh-musuhnya menunjukkan dunia ini tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Andai dunia ini berharga, pasti orang-orang yang Allah cintai mereka akan paling utama dan paling dulu untuk memilikinya. Andai dunia ini berharga, tentu para manusia dicinta yang pertama tuh memilikinya. Tapi enggak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau sehari lapar, sehari kenyang Nabi Muhammad SAW kadang dua bulan berturut-turut di dalam kelaparan, di dalam kesulitan. Menunjukkan hinanya dunia ini, andai dunia ini mulia, pasti yang pertama kali memilikinya adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir dari ayat ini adalah secara zat atau secara makna majazi secara metafora agar seorang itu setelah melakukan kebaikan hendaknya kembali ke posisi semula tetap sadar identitas dirinya jangan melangit jangan terbang setelah kamu berhasil melakukan kebaikan kamu tetaplah hamba yang dulu tetaplah tawadu tetaplah pada posisimu semula sebagai seorang hamba Jangan karena sudah sukses, jangan karena sudah berhasil, kamu lupa diri. Kamu lupa siapa dirimu, kamu lupa identitasmu, kamu lupa tempat tempatmu. Maka setelah melakukan kebaikan, kembalilah ke tempatmu semula. Kembalilah ke posisimu yang semula, kembalilah ke identitasmu yang pertama sebagai seorang hamba yang tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan pelajaran tentang fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ifahnya Nabi Musa terhadap makanan enggak ifahnya beliau juga terhadap wanita. Insya Allah kamu gak akan rugi menjadi laki-laki yang ifah. Stop. Gak akan ke, gak akan ketinggalan jodoh, gak akan. Kamu pasti kebagian jodoh insya Allah. Enggak akan ketakwaanmu enggak akan pendiammu rasa malumu menghalangimu dari kebaikan nggak akan sebagaimana yang akan datang dari ayat setelahnya setelah itu datang seorang wanita salah satu dari keduanya mendatangi Nabi Musa untuk mengajak ke rumahnya membalas kebaikannya dan akhirnya dinikahkan oleh ayahnya Semoga bermanfaat.